Maka kalau siapa yang mendapati kejelekan-kejelekan, salahkan dirimu sendiri. Kalau kalian dapat kebaikan-kebaikan, <coughs> maka pujilah Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memberikan taufik dan kemudahan. Baik. In moral. murad. Maka kalimat ini kalau yang dimaukan man wajada dzalika fid dunya, siapa yang mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia, فإنه يكون حينئذ مأمورا بالحمد لله على ما وجده من جزاء الأعمال الصالحة الذي عجل له في الدنيا Ada dua kemungkinan makna. Kemungkinan yang pertama bersifat umum. yakni semua kebaikan. Faman wajada khairan. Karena lafaznya lafadz am. Kalau tidak dikaitkan dengan kalimat sebelumnya, maka kalimat ini am. Ah, siapa yang mendapati kebaikan, pujilah Allah. Berarti mencakup kebaikan-kebaikan di dunia. Ketika kita mendapatkan berbagai macam rizki, kemudahan, kesehatan dan sebagainya, falyahmadillah, hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Faman wajadahu min jazail amal. Siapa yang mendapati balasan amalan-amalan yang saleh, alladzi ajjala yang disegerakan. Di dunia maka pujilah Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhiyannahu, niscaya kami akan berikan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum dan kami akan balas mereka ajrahum pahalanya biasani makanu ya'malun dengan sebaik-baik apa yang mereka kerjakan. Oleh di situ ada balasan dunia yaitu nuhyannahu hayatan thayyibah. Akan kami beri kehidupan yang baik. Wa yakunu ma'muran bilau minafsih. Yang kedua berarti dia disuruh untuk menyalahkan dirinya kalau mendapatkan kejelekan. Alama fa'alat minad dunu. Apa yang dia kerjakan dari dosa-dosa. Alati wajada akibataha fid dunya. Yang dia dapati akibatnya di dunia. Apakah engkau tergelincir? Apakah engkau jatuh? Apakah engkau terkena musibah? atau bangkrut atau atau atau maka semua yang jelek-jelek tadi bahwa itu adalah balasan untuk kita sendiri. Maka hendaklah salahkan diri kita. Allah tidak akan menakdirkan dengan zalim. Allah menakdirkan segala sesuatu seadil-adilnya. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman, "Wa min al 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un." Sungguh nudhiqannahum <clears throat> niscaya kami akan rasakan pada mereka minal azab dari azab al adna azab yang rendah dunal azab al akbar bukan azab yang besar la'allahum yarji'un semoga mereka akan kembali ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat As-Sajdah hmm. bahwa Allah akan menimpakan kepada mereka akibat dosa mereka dalam bentuk kejelekan-kejelekan. Adab al-adna kata para ulama dalam tafsirnya, adab al-adna ay adab dunya. Jadi adab dunia sebesar apapun itu kecil. Sedangkan adab al-akbar adalah adab akhirat. Yang mengerikan, yang tidak bisa dibandingkan dengan segala macam kesengsaraan di dunia. Maka Allah katakan wala nudhiqannahu minal adabil adna dunal adabil akbar maknanya kami akan rasakan dari adab yang kecil di dunia ini sebelum adab yang besar di neraka. La'allahum yarji'un. Kalau di dunia, barangkali mereka masih bisa balik, bisa taubat, bisa menyesal. Nah, fal mu'min idha asabahu fid dunya bala'un, maka seorang mukmin kalau menimpa mereka di dunia bencana, raja'a ala nafsihi billau. Hendaklah dia kembali pada dirinya dengan menyalahkan dirinya. Wada'ahu dhalika ila rujuk. Dan itu mengajak dia untuk kembali. Rujuk ilallah. Mengajak kembali untuk rujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. wal istighfar. Wafil musnad. Di dalam musnad. Wa sunan Abi Dawud. Dan dalam sunan Abi Dawud. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qal innal mu'mina. Ida asaba saqamun ثم عافاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه Karena sebutkan dalam Musnad dan dalam Sunan Nabi Dawud dari Nabi SAW mengatakan bahwa seorang mukmin jika ditimpa sakomun penyakit, ثم عافاه الله kemudian Allah sembuhkan daripadanya, karena kafaratun lima mawa maka itu merupakan kafarah tebusan penghapusan terhadap apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Hmm. Wa mau'idatan lahu ma yastaqbil min umrih. Dan merupakan peringatan, nasihat baginya pada apa yang akan datang dari umurnya. Disebutkan dua faedah. Faedah pertama akan menghapuskan dosa-dosa. Faedah kedua mengingatkan dia di masa mendatang. Jangan mengulangi perbuatan yang jelek akan tertimpa musibah yang jelek. Berarti dapat dua. Orang yang ditimpa musibah, kalau mukmin mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama terhapus dosa-dosanya. Manfaat kedua jadi teringat apa dosa-dosanya dan saya akan menjadi peringatan buat yang masa akan datang akan berubah. Apakah kesalahan syar'i itu yang utama atau kesalahan yang sifatnya duniawi? Kesalahan syar'i itu yang termaksud. Itu yang termaksud. Maksud jangan berbuat dosa, jangan menyimpang, jangan meninggalkan sunnah, jangan akibatnya ini. Kejelekan-kejelekan Sama masalah dunia pun. Kemarin saya gara-gara begini, akhirnya jatuh seperti ini. Dia akan dapat pelajaran. Dan kuda tidak akan terperosok dalam satu lubang dua kali. Jadi itu hadis dari Nabi SAW. Sehingga maknanya seorang mukmin tidak mungkin akan terjerumus dari satu kejelekan dua kali dengan sebab yang sama. Dia ya, ketipu dengan si besoknya transaksi lagi dengan si tertipu lagi. Ini berarti tidak mengambil pelajaran. Qala wa inal munafiq. Adapun munafik. Idza marida wa ufiya, ketika sakit kemudian sembuh, kana kal ba'iri. Aqalahu ahluhu wa atlaquh. La yadri lima aqalu wala lima atlaquh. Adapun munafik ketika ditimpa penyakit kemudian sembuh, mereka seperti unta. Diikat oleh pemiliknya, kemudian dilepaskan lagi, kemudian besok diikat lagi, dikurung lagi. Dalam keadaan la yadri lima alqalu, dalam keadaan tidak tahu kenapa mereka diikat dan juga tidak tahu kenapa mereka dilepas. Baik, gambaran munafik seperti ini. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Disebutkan dalam makna yang terkandung dalam hadis ini dalam hadis-hadis yang lebih sahih dari ini. Artinya secara makna sahih, la syakka Bahwasanya seorang mukmin itu akan mengambil pelajaran dari musibahnya, dari penyakitnya, dari segala kejelekan-kejelekan yang menimpa dirinya. Faedah pertama akan terhapus dosanya jika dia sabar. Yang kedua, dia akan mengambil pelajaran khususnya dalam masalah agamanya. Dia akan meninggalkan dosa-dosanya, akan bertaubat, beristighfar, akan merasa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun munafik seperti unta diikat lagi oleh tuannya. Besok dilepas lagi untuk kerja, diikat lagi. Dalam keadaan tidak tahu kenapa saya diikat dan kenapa saya dilepas. Tidak peduli dan tidak mengerti kalau saja unta mengerti kenapa diikat, kenapa dilepas, misalnya mereka akan berpikir kayak manusia, bagaimana caranya melepaskan diri. Tidak, dia tidak tahu. Tidak peduli dengan apa yang menimpa dirinya. Sakit ya sakit, sembuh ya sembuh, gitu aja. Tidak tahu kenapa sakit dan tidak tahu kenapa sembuh. Ini barakallahu fikum keadaan orang munafik. Wa qala Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu innal muslima la yubtala. Sesungguhnya seorang muslim kadang diuji dengan bencana. Fayakunu kafaratan lima mada wa musta'tiban fima baqiya. Maka jadilah balaknya, bencananya kafaratan lima mada, penghapus apa yang telah lewat wa musta'tiban dan teguran fima baqiya penghapus pada apa yang telah lewat dan teguran pada apa yang akan datang. Wa inal kafir yubtala. Orang kafir juga diuji dengan bencana. Famithluhu kamathalil ba'ir, tetapi permisalan mereka sama seperti unta. Utliqa, falam yadri lima utliq. Dia dilepas dan dia tidak tahu kenapa dia dilepas. Wa qala wa uqila, falam yadri lima uqila kadang-kadang diikat dan tidak tahu kenapa diikat. Wa in kana al-murad man wajada khairan aw ghayrahu fil akhirah kana ikhbaran minhu bi anna alladhina yajiduna al-khaira fil akhirah yahmaduna Allah ala dhalik. Maka jika kalau yang dimaukan adalah apa yang dia dapat dari kebaikan di akhirat, tadi kan kita bicara bahwa makna fal yahmadillah man wajada khairan siapa yang mendapati khairan itu sifatnya kalau lihat lafadznya am tetapi sana ada kemungkinan dua kemungkinan pertama kebaikan dunia kedua kebaikan akhirat sekarang pembahasan kebaikan akhirat kalau maknanya faman wajada khairan yahmadillah siapa yang mendapati kebaikan di akhirat maka pujilah Allah karena ikhbaran minhu bi anna alladziina yajiduna al fil akhirah yahmadun Allah ala dzalik. Maka ini pun menunjukkan bahwa mereka mendapatkan kebaikan di akhirat nanti hendaklah mereka atau niscaya mereka akan memuji Allah. Niscaya mereka akan memuji Allah. Bukan perintah. Maka pujilah Allah. Bukan. Tapi niscaya mereka akan memuji Allah. Mengapa? Ini bicara akhirat. Mereka dalam keadaan yang mukmin sudah benar-benar mukmin atau bahkan yang kafir pun sudah jadi mukmin saat itu. Tapi sudah terlambat. Dia pengen kembali ke dunia, tidak bisa. Sehingga sudah sadar semua. Maka begitu lihat amalannya baik, pasti bersyukur. Pasti akan bersyukur. Alhamdulillah, amalan saya baik. Baik. wana man wajada ghaira dhalik, sedangkan yang yang mendapati selain itu, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Yalumu nafsah dia akan mencerca dirinya. Hina la yanfa'uhul laum. Ketika saat itu tidak bermanfaat laum. Penyesalan tidak bermanfaat. Menyalahkan diri sendiri tidak bermanfaat. Bahkan menangis pun tidak bermanfaat. Fayakunul kalam lafduhu lafdul amr. Berarti kalau masalahnya akhirat, ucapannya ucapan perintah, fal yahmadillah. Hendaklah memuji Allah atau fala yalumanna hendaklah dia mencerca kecuali jangan mencerca kecuali dirinya lafadznya lafadz perintah lafzul amr tetapi maknahu khobar tetapi maknanya berita berarti terjemahannya bagaimana kalau tentang akhirat terjemahannya itu adalah amalan kalian yang akan dihitung oleh Allah untuk kalian siapa yang mendapati kebaikan pasti dia akan memuji Allah dan siapa yang mendapati kejelekan pasti dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa saya beramal itu? Kenapa saya berbuat seperti itu? Ini maknanya. Maknahu khobar. Sedangkan yang tadi kalau ditafsirkan dunia, maknanya perintah, syariat. Siapa yang mendapatkan kejelekan, hendaklah menyalahkan dirinya dan bertaubat. Perintah. Siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur. Baik. Kakaulihi sama seperti ucapan Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini ketika ada yang bertanya, apakah mungkin kalimat perintah maknanya berita? Mungkin. Seperti ini. Hadis ini. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang berdusta atasku atau atas namaku dengan sengaja. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Ini adalah mul amr. Fal Lamnya lamul amr. Fal yatabawwa. Hendaklah dia begini, hendaklah dia begitu. Apakah maknanya itu perintah? Bukan perintah. Maknanya berita. Bahwa siapa yang berdusta atas nama Rasul, pasti akan diadab. Di dalam neraka. Wal ma'na annal kadhib alaihi maka maq'adahu minan nar. Ini berita bahwa seorang yang pendusta niscaya dia akan mendapatkan tempatnya di dalam neraka. Maka dikatakan dengan perintah atau dengan bahasa perintah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Hadis tadi pun sama. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati kebaikan-kebaikan nanti di hari kiamat, maka niscaya dia akan memuji Allah. Sedangkan siapa yang mendapati kejelekan-kejelekan yaumul qiyamah, pasti akan menyalahkan dirinya. Karena itu adalah amalan kalian sendiri. Ini amalan kalian, ini akibatnya. Ini amalan kalian, ini pahalanya. Amalan kalian sendiri hiya a'malukum ufsiha lakum. وقد أخبر الله تعالى عن أهل الجنة أنهم يحمدون الله bahkan diberitakan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penduduk surga. Annahum yahmadun Allah, bahwa mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Alama rajaqahu min fa'dli atas apa yang Allah berikan pada mereka dari fadilah-fadilah. Allah berfirman tentang mereka, ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله kata Allah wanazana maka kami cabut ma fi sudurihim apa yang ada di hati-hati mereka min ghillin kami cabut rasa dengki. Kami cabut rasa hasad, penjelekan dalam hatinya. Di dalam jannah. Sehingga jannah itu kenikmatannya bukan hanya kenikmatan fisik. Bukan hanya kenikmatan buah-buahannya, bidadarinya, kenikmatan kebun-kebun surga segala macam. Bukan hanya itu. Tetapi kehidupannya pun nikmat. Nggak ada hasad, nggak ada dengki, nggak ada permusuhan, nggak ada. Udah dicabut semua. Bahkan nggak ada cemburu istrimu nanti memimpin bidadari, nggak ada yang cemburu. Ini barakallahu fikum kenikmatan dari sisi lain. Antara satu dengan lainnya nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada hasad. Kalau nuwana naza'na ma fi sujurihim. Kami angkat, kami cabut dari hati-hati mereka rasa dengki. Di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau maka mereka saat itu berkata, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya <clears throat> laula an hadanallah. Allah. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami ke jalan ini, ini ke dalam jannah. Wa ma kunna linahtadiya niscaya kami enggak akan terbimbing ke jalan ini kalau saja bukan karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain Allah katakan waqalu waqalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awratana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Mereka berkata, Alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dahu. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya kepada kami. Wa awratana al-ardha dan mewariskan bumi kepada kami Natabawa minal jannah kami bisa berjalan ke sana kemari di, di surga. Haitsu nasya, sekehendak kami. Natabawa menempati sekehendak kami. Ayat ketiga. Allah kisahkan pula bersyukurnya penduduk surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب Kata mereka, penduduk surga, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami rasa sedih. Ini kenikmatan berikutnya. Tidak ada hasad, tidak ada dengki, sekarang tidak ada sedih. Tidak pernah sedih. Inna rabbana la ghafurun syakur. Sungguhnya Rabb kami maha pengampun dan maha membalas dengan kebaikan. Alladhi ahallana darul darul muqamati min fadlih. Yang telah memberikan pada kami darul muqamah. Tempat yang kekal dari fadilahnya. Yang di dalamnya. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub yang tidak akan menyentuh kami rasa lelah dan tidak akan menyentuh kami rasa susah. Masya Allah. Kenikmatan berikutnya lagi. Nggak ada hasad, nggak ada dengki, nggak ada permusuhan, nggak ada iri. Plus, tidak ada kesedihan. Ditambah lagi, dalam keadaan tidak pernah lelah, nggak pernah capek. Ahlul jannah fi syughulin fakihun. Ada yang bertanya, syughul itu kan kerja Ustaz. Syughul kan kerja bukan? Ya, fi fi fa. Kenapa ahlul jannah kok kerja? Iya. Di dalam tafsirnya kerja dalam artian sibuk memerawani bidadari dalam keadaan tidak pernah lelah. Hmm. <laughs> Kenapa? Kerja tapi gak lelah. Barakallahu fiikum fi syughulin fakihun. Barakallahu fiikum. Ini adalah tafsir dari ayat tadi sehingga sesungguhnya tidak ada yang perlu ditertawakan. Bahwa itu adalah perkara yang masya Allah. Jangan dikira syukur itu berarti kerja lelah berat. La yamasuna ah, la yamasuna fiha nasabun wa la yamasuna fiha lughu. Tidak ada lelah, nggak ada capek, nggak ada. Dia sibuk dengan bidadarinya, tidak ada lelah. Di dunia, jangankan ya, mau berkali-kali, hanya sekali dua kali sudah lelah ketiduran dia, nggak bisa apa-apa. Ini barakallahu fikum perbedaan yang sangat jauh nggak bisa dibandingkan antara dunia dengan akhirat antara kenikmatan yang sesaat dengan kenikmatan yang kekal abadi di dalam jannah wa akhbara an ahli nar sebaliknya ketika Allah menghabarkan penduduk neraka maka mereka yalumuna anfusahum mereka selalu menyalahkan diri mereka sendiri mengapa karena mereka sudah sadar seluruhnya adapun di dunia ketika orang kafir ditimpa kejelekan tidak akan menyalahkan dirinya sendiri bahkan munafik ketika ditimpa kejelekan, nggak akan menyalahkan dirinya sendiri. Seperti unta yang tidak tahu kenapa diikat, kenapa dilepas, nggak ngerti. Kenapa dia terkena musibah, kenapa dia selamat, nggak tahu juga. Itu munafik dan kafir. Adapun orang mukmin akan menjadikan musibahnya sebagai pelajaran. Itu dunia. Adapun di akhirat berbeda. Karena orang kafir pun saat itu sudah beriman. Iman yang tidak bermanfaat. Karena sudah terlambat. Iman yang gak akan merubah nasib dia. Gak akan merubah hisab. Sehingga ketika mereka di dalam neraka, la yalumanna illa nafsa, mereka tidak mencerca kecuali dirinya. Annahum yalumuna anfusahum, mereka menyalahkan diri mereka. Wa yamqutunaha al maqat dan mereka menyalahkan dan murka yang kut dari kata maqata artinya murka dengan semurka-murkanya terhadap dirinya. Kenapa kok saya begini? Dan itu adab alal adab. Itu adab di atas adab. Jadi dia betul-betul menyesali yang sangat kenapa saya nggak ikut mereka kaum muslimin untuk beribadah, sholat, puasa. Kenapa saya tidak beriman? Kenapa saya tidak bersyahadat? Kenapa saya tidak masuk Islam ila akhir? Ini penyesalan-penyesalan mereka. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Inna Allah wa'adakum wa'adal haqq. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Wa ma kana li alaikum min sultan. illa an دعوتكم فاستجبتم li fala talumuni walumu أنفسكم Syaitan berkata pada anak buahnya dalam neraka. Lama kudial amr, ketika sudah diputuskan keputusan-keputusan. Kata iblis, "Innallaha wa'adakum wa'dal haq." Allah menjanjikan pada kalian janji yang benar. Sedangkan aku menjanjikan pada kalian dengan janji yang aku selisih. Wa ma kana sultan. Aku tidak memiliki sultan atas kalian. Aku tidak memaksa illa an da'autukum. Aku hanya mengajak kalian. Fastajabtum li, ternyata kalian menyambut ajakanku. Fala talumuni, maka jangan salahkan aku. Walumu anfusakum, tapi salahkan dirimu sendiri. Setannya, iblisnya juga menyalahkan dirinya. Lihat kalimatnya. Allah nyuruh dengan janji yang pasti. Menjanjikan dengan janji yang benar. Aku menjanjikan dengan janji dusta. Kenapa kalian ikut? menyalahkan dirinya dan menyalahkan pengikutnya. Nah, kenapa pengikut yang dusta? Aku kan cuma dusta. Aku cuma ngajak. Aku nggak bisa maksa kalian. Atau ayat dalam surat Ghafir. Innal ladhina kafaru yunadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum id tad'una ilal imani fatakfurun. Maksudnya mereka-mereka orang-orang kafir yunadawna mereka saling memanggil Lamaktullahi akbar. Sesungguhnya kemurkaan Allah akbar lebih besar daripada kemarahan kalian pada diri-diri kalian sendiri. Ketika tud'auna ilal iman, ketika kalian dipanggil untuk beriman, fatakfurun, tapi kalian kufur. Perhatikan kalimat ini. Ketika kalian dipanggil kepada iman kemudian kalian kufur, kalian marah. Kata Allah, Lamaktullahi akbar min maktikum anfusakum. Kemurkaan Allah pada kalian lebih besar, wahai orang-orang kafir, lebih daripada kemarahan kalian pada diri kalian. Artinya, mereka akan marah pada diri mereka. Tapi Allah lebih marah lagi. Karena Allah lebih sayang. Karena pertanyaannya, kenapa ketika orang kafir dalam neraka marah pada dirinya sendiri? Kenapa aku gini? Kenapa aku begitu? Marah yang sangat, yang dahsyat marahnya. Kenapa? Karena orang itu sayang pada dirinya, tapi dia melakukan hal yang menyebabkan dirinya sendiri diadab. Dan Allah lebih marah lagi. Akbar min maktikum anfusakum. Lebih besar kemarahan Allah daripada kemarahan kalian pada diri kalian. Karena Allah lebih sayang pada kalian. Dari awal dari di dunia sudah dikatakan jangan. Ini bakal menjabatkan kamu diadab. Jangan. Ini menyebabkan kamu akan kekal. Jangan. Allah sayang. Arhamur rahimin. Tapi tidak mau, tidak mau, tidak mau. Maka Allah marah. Kenapa? Kok kalian menyebabkan diri kalian sendiri diazab? Dan lain-lain. Termasuk menyalahkan teman-temannya pun, itu menyalahkan dirinya. Artinya kenapa saya memilih dia sebagai teman? Perhatikan ayat yang dalam surat Mulkha. Yawma ya'addu zalimu ala yadayya yaqul ya laytani la takhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Nyalakan dirinya. Ketika orang-orang zalim yang menggigit jarinya dalam neraka, menyesal. Berkata, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Duhai celakanya aku. Kenapa aku mengambil si fulan sebagai temanku? Bukan menyalahkan temannya saja, tapi menyalahkan dirinya. Kenapa aku menjadikan dia sebagai teman? Kenapa aku ini ngambil dia sebagai teman? Duhai kiranya kalau aku tidak jadikan dia sebagai temanku. Menyesali dirinya. Maka ini barakallahu fikum kalau bicara akhirat, maka hadis tadi bermakna bukan perintah tetapi berita. Bahwa man wajada khairan, siapa nanti di akhirat yang mendapatkan kebaikan, niscaya mereka pasti akan memuji Allah Taala, akan bersyukur pada Allah Taala. Dan siapa yang mendapatkan selain itu, mesti dia akan menyalahkan dirinya, akan menyesali dirinya ya qiyamah. وقد كان السلف الصالح يستهدون في الأعمال الصالحة dan para salafus saleh bersungguh-sungguh dalam amalan salehnya. Hadaran min laumin nafsi 'inda inqita'il a'mali 'ala taqsir. Karena takut, hadaran menghindari min laumin nafs. Jangan sampai dia menyalahkan dirinya nanti. Kapan? indan qita'il a'mal ketika amalan sudah terputus Alat taksir dia akan menyesali atau menghindari laum nafas alat taksir Alat taksir muta'alliqun bimada bilaum nafas mencerca dirinya karena kekurangan-kekurangan wa fi dalam riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an Ma min mayyitin yamutu illa nadima. Tidaklah ada seorang mati kecuali pasti dia menyesal. Tidaklah ada seorang mati mayyit kecuali pasti menyesal. In kana muhsinan nadima ala an la yakuna zdada. Kalau dia orang yang muhsin, orang yang baik, dia akan menyesal ketika mati. Kenapa? Saya tidak tambah kebaikan saya. Wa in kana musian. Kalau dia orang jelek, nadima, juga menyesal. Allah yakuna sta'tam. Kenapa dia tidak bertaubat? Kenapa tidak uh, mengambil pelajaran? Berarti orang yang mati mesti menyesal. Kalau dia orang jelek akan menyesal kenapa dia tidak menjadi orang baik. Kalau dia orang baik menyesal kenapa dia tidak menambah kebaikannya. Wakil li masruq. Ini diantara sebab mengapa Ibnu Qayyim rahimahullah menafsirkan ayat la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan nafsil lawamah. Apa lawamah? Yang tukang law. Tukang menyalahkan dirinya. Aku bersumpah bin nafsil lawamah. Kata Bukhari rahimahullah, semua jiwa akan menyesal, akan menyalahkan dirinya. Yang baik menyalahkan dirinya kenapa tidak bertambah kebaikannya. Kenapa cuma segitu? Kenapa saya nggak begini? Kenapa saya nggak begitu? Apalagi yang jelek akan menyesali juga. Mengapa dia berbuat jelek lah akhirnya? Maka jiwa manusia ada yang sisi lawama yang mencerca dirinya. Wa qila li masruqin law qasur law qasurta an ba'd ma tasna' min al-ijtihad. Faqala wallahi law atani atin fa akhbarani an la ya'adibni lajtahadtu fil ibadah. Qila kaifa قال حتى تعذرني نفسي إن دخلت النار أن لا ألومها أما بلغك في قول الله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة القيامة إنما لاموا أنفسهم حين صاروا إلى جهنم فاعتنقت ف... فاعتنقتهم الزبانية وحيل بينهم وبين ما يشتهون Berkata atau dikatakan kepada Masroh, "Lau qasurta an ba'di ma tasna min al -istihad. Coba kalau engkau kurangi sedikit saja dari apa yang kau lakukan dari kesungguh-sungguhan ibadah. Artinya kalau ucapan bebasnya jangan teman-teman gitu. Jadi orang yang melihat Masruk itu merasa iba ibadahnya, sholatnya, puasanya. Gitu. Coba kalau kau kurangi sedikit. Dijawab oleh Masruq, "Lau atani atin." Kalau datang kepadaku yang diutus, Fa'akbarani. kemudian menghabarkan padaku, "Alla yu alla yu'adzibni." Lajtahadu fil ibadah. Kalaupun ada orang yang da ada utusan yang datang padaku memberi kabar bahwa kamu tidak akan diazab. Saya akan bersungguh-sungguh ibadah tetap saya akan bersungguh-sungguh untuk ibadah. Qila kaifa Kenapa begitu? Qala hatta ta'duruni nafsi sampai jiwaku tidak menyalahkan diriku. Sampai jiwaku tidak menyalahkan diriku. Indah nar anla alumaha. Kalau aku masuk neraka, aku tidak menyalahkan diriku sendiri karena aku sudah bersungguh-sungguh, sudah istilahnya pol, sudah sampai puncaknya. Ama balagha fi qawlihi ta'ala, tidakkah kau dengar ucapan Allah SWT? Wala uqsimu bin nafsil lawama, aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyerahkan dirinya. Innama lamu anfusahum hina sauru ila jahannam. Mereka menyalahkan diri mereka ketika mereka masuk dalam neraka jahannam. Fa'tanaqathu zabaniyah. Dan dikekep oleh zabaniyah. Tanak itu dipeluk gitu ya. Oleh zabaniyah. Wahila bainahum wahila bainahum wa baina mashtahun dan terhalang mereka dari apa yang mereka sukai. Wan qata'at anhumul amani dan akan terputus angan-angan. Ya. Wa rafa'at anhumur rahmah akan diangkat rahmat. Wa aqbala kullu mri'in minhum yalumu nafsah maka jadilah setiap orang selalu menyalahkan dirinya. Ada Masruk rahimahullah bahwa agar tidak ada alasan lagi jiwaku menyalahkan diriku. Kan orang yang masuk surga saja akan menyalahkan dirinya ketika dia mengatakan, wah nikmatnya ini. Kenapa aku tidak beramal seperti ini? Aku akan jana, dapat jana yang lebih tinggi. Dapatkan yang lebih tinggi lagi. Ini barakallahu fikum agar aku tidak menyalahkan diriku. Apalagi kalau aku diazab dalam neraka jahannam. Terus digambarkan oleh beliau bagaimana menyesalnya orang di dalam neraka. Walaupun dikasih kabar engkau tidak akan diadab, aku akan bersungguh-sungguh ibadah. Agar nanti yang kiamah aku tidak menyalahkan diriku. Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Wa aqbala kullu mri'in minhum yalumu nafsah, maka akan datang setiap orang pada saat itu selalu menyalahkan dirinya. Wa kana Amir ibn Abdi Qais yaqul wallahi la ajtahidanna thumma wallahi la ajtahidanna sungguh demi Allah aku akan bersungguh-sungguh wallah demi Allah aku akan bersungguh-sungguh fa inna jautu fa bi rahmatillah kalau aku selamat itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala wa illa lam alum nafsi kalaupun tidak aku tidak akan menyalahkan diriku karena aku sudah beristihad sudah bersungguh-sungguh Wa kana Ziyad Maula bin Ayyash yaqulu dan bahwasanya Ziyad Maula bin Ayyash mengatakan kepada Ibnul Munkadir wali Safwan Ibn Sulaim dua-duanya ahli ibadah Masya Allah karena Ziyad Maula bin Ayyash berkata kepada Ibn Munkadir dan Safwan Ibn Sulaim al-jiddu al-jiddu al wal hadar al-hadar Fa in yakunul amr ala ma narju kana ma alimtuma fadla wa illa lam taluma anfusakuma. Sungguh-sungguhlah, sungguh-sungguhlah. Itu makna al-jidd al-jidd dengan nasab dengan difathahkan. Al-jidda al-jidda, kesungguh-sungguhan, kesungguh-sungguhan. Wal hadar al-hadar. hati-hatilah, hati-hatilah. In yakunul amr ala ma narju kalau ternyata urusannya seperti yang kita harapkan, karena ma'alim tuma fadlan. Karena maka itu adalah apa yang kamu ketahui. Fadilah dari Allah SWT. Wa illa, kalau ternyata selain itu, lam taluma anfusakuma. Kalian tidak menyalahkan diri kalian sendiri. Karena kalian sudah bersungguh-sungguh. Wa kana Mutarrif ibni Abdullah yaqul, Ijtahadu fil am ijtahidu fil amal. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam beramal. Fa yakunul amru kama narju min rahmatillahi wa afwihi kanat lana darajat min al jannah fil jannah. Wa in yakunul amru shadidan kama nakhaf wa nuhadiru lam naqul rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kata Mutarrif Ibnu Abdullah Bersungguh-sungguhlah dalam beramal. Jika urusannya sebagaimana yang kita harapkan, maka itu dari rahmat Allah dan dari maafnya. Kanat lana darajat fil jannah, maka kita akan mendapatkan darajat dalam jannah. Wa in yakunul amru syadidan, kalau ternyata perkaranya lebih dahsyat. Kama khafu wa nuhadir, sebagaimana apa yang kita takuti dan kita hindari. Maka kita pun tidak akan berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal selain yang kami amalkan. Kami nggak akan berkata begitu. Kenapa? Karena sudah bersungguh-sungguh, sudah mencapai istihadnya. Naqul qad alimna falam yanfa'na dzalik. Kami sudah tahu, maka tidak akan bermanfaat bagi kami yang seperti itu. Tidak akan ada penyesalan maksudnya. Tidak akan ada penyesalan. Demikian aktafi bihada barakallahu fikum dan dengan ini selesai pembahasan hadis yang ke-24. Insyaallah akan datang kita masuk hadis yang 25 insyaallah taala.